la yadkhulul jannata tidak akan masuk surga akun hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i orang yang durhaka kepada orang tua wala min khamrin dan orang yang hobi minum minuman keras minum minuman keras Masya Allah ngeri yang minum minuman kullu muskirun khamrun wa kullu khamrin haram ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. semua yang memabukkan itu haram dan semua yang semua yang memabukkan itu khamar apapun namanya nggak penting judul Judul yang nggak penting yang penting semua yang memabukkan itu adalah haram khamr dan semua khamar adalah haram yang meminum khamer itu di dunia maka di akhirat nggak mendapatkan bagian minuman enak nanti. Nauzubillah. Jadi maksudnya di neraka dan masih banyak ancaman-ancaman bagi orang uh, yang minum minuman keras bahkan dikutuk. Orang yang minum minuman keras itu ada ada sembilan yang dikutuk, yang meminum, yang menjual, yang membawa, yang meres, yang memasarkan semuanya satu barisan itu nanti. Satu grup. Allah Ya, ini adalah orang minum-minuman keras. Dan tolong diperhatikan. Perhatikan anak-anak kita. Perhatikan saudara-saudara kita. Pandanglah mereka dengan hati ya, Karena kesian zaman sekarang, Masya Allah, minuman keras kayak sudah biasa. Bahkan di Indonesia itu sudah dijual. Khususnya di tempat-tempat elit-elit itu, ternyata penjualan minuman keras kelas elit juga sudah biasa. Kami kemarin masuk satu tempat itu, ini apa? Minuman keras. Allah, minuman keras jual begini? Iya. Nah, Allah yang tanggung jawab siapa ini yang tanggung jawab adalah kita semua cuman yang paling gede adalah yang punya kekuasaan